Siapa yang Berbagi, berbagi. kecil sekali. Misalkan sekarang Bismillahirrahmanirrahim Mamala <clears throat> At-tuhuru mamanat tuhur, Ini kurang besar ini. Eh, saya. Bidhamma. At-tuhur. Eh, saya makna. Eh, Zulfa. Al-ma fat, bil at tuhur Eh, kalau fathah itu ma kalau doma fi'il siapa yang benarkan al Wahab al fi'il al ma enggak al fi'il bidom taib ma malasater anda Muhammad Satrul iman. Apa itu satr? Hah? Sedikit iman. Eh, Hanan. Ini bukunya yang tebal, tidak cukup itu. Untuk syarahnya buku yang tipis-tipis tidak cukup. Kalau tipis-tipis biasanya cepat hilang. Gitu. Kalau tipis itu di jahit nah biar tebal Jadi jangan terbiasa dengan yang tipis-tipis kecuali kalau dijahit fawaid amal asyatir eh Muhammad berikutnya nis nisu separuh keimanan Kita sebutkan kemarin contoh kesabaran Nabi Indah Aziz. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Apa contohnya? Azubair eh, eh, Ayo Hah? Apa? Lera Nabi Muhammad Siapa yang menarik? Uqbah bin Abi Mu'ayyad Nah, ketika sholat di Hijr, letakkan kain di lehernya kemudian ditarik A ah, berikutnya azam. Contoh kedua. Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Berkembang kita sebutkan. Eh Lukman. Anda Amir Sakit panasnya dua kali lipat daripada manusia yang lain Berikutnya Contoh berikutnya. Hah. Anda min. Eh, anda anda dari Ambon. Berikutnya. Hah. Eh Hussein Perang apa ini? Perang Badar perang Uhud. Ketika perang Uhud, tameng yang di kepalanya tembus. Enam. Dan giginya juga pecah. Bahkan juga dari potongan besi masuk ke pipinya. Kesabaran Nabi Ayub Hah? Musibah dalam 18 tahun, musibah apa itu? Penyakit apa? Penyakit kulit. Kesabaran Nabi Ibrahim. Hah? Dengar tidak dengar sini Abdullah tidak dengar ya? Hah? Angkat soalnya. Tidak dengar. laki-laki suaranya harus keras Hah. Enggak dengar. Anda. Ayo Ibrahim, sabarnya apa? Ibrahim. Nabi Ibrahim kesabarannya bagaimana ya Nabi Ibrahim? Anda Ibrahim. Eh Muhammad. Hah? Angkat suaranya. Menghadapi kaum yang menyembah berhala bersabar. Apalagi Anda Mubarak dibakar nah, dibakar kesabaran para sahabat Anda Uman Siapa yang kamu sebutkan terserah, siapa. Tapi bagaimana kesabarannya? Atau contoh kesabarannya? Khobab bin Man bin Araf bagaimana kesabarannya? Enda Akbar Taruhkan di, nah, di punggungnya dan tidak nah bisa nah panasnya apa istilahnya tidak bisa dingin kecuali dengan tetesan darah. Eh, berikutnya Rifki atau Fikri Rizki nah, disisir nah, rambutnya dengan sisir besi yang sudah dipanaskan contoh sahabat yang lain Salam, Abdussalam eh, Abdussalam Mikirin gak usah dilepas kopiahnya Hah Anda Abdussalam Eh Ubaidah memang Ubaidah Abu Abu Ubaidah mencerah. bagaimana sabarnya? Dia bagaimana kesabarannya Rito? Ah, Nuh. Diikat tangannya. Celak celak ibunya Anda ah, Abdurrahman. berusaha untuk menghindar. Nah, menghindar dari serangan ayahnya. Akan terpaksa maka Ubaidah membelah menjadi dua. Talha bin Ubaidillah bagaimana? Terserah. Bagaimana kesabaran Talha bin Ubaidillah? Hamzah Banyuwangi kedua عين Jombang Nasana, Omar, Omar Tuban Hanan Bulu Gunung Ayo sambung digantung apanya? Hanya digantung Anas Mudion Majid Ngijo eh, berikutnya yang baru eh Afan Malang berikutnya bagaimana dicerca oleh ibunya Apa lagi? eh dari Magetan Uh, berikutnya dari mana? Eh, dari Gombong Hanif. Berikutnya Kalimantan. Kalimantan kedua. Hah? Di Penggal? Hah? Di apa? Nah, mendekat demikian. Kemudian diiring di Haya Rame kesabaran Bilal bin Rabah bagaimana dari bagan Nah, letakkan batu yang besar diseksa orang kufar. As-sabru dia, apa itu dia? Anda jurai dari Aceh. mama dia. Abian dari Ngawi. Terakhir dari Bengkulu. hendak matahari di pagi hari dari Jombang Ah Jamil dari Jombang Nganjuk Anda Jamil Ad-Dalil Abdul syahid Sulawesi Dalil bahwasanya dia itu adalah cahaya yang disertai dengan panas dan bisa membakar. Berikutnya hmm, dari Sulawesi Nah Abdullah Anda di Bengkulu Walladzi ja'alna Sam diya'a. Baik. Nah, berikutnya As-salatu al-maktubat. Mana al-maktubat? Berikutnya dari Ambon. Hah? Soal lima waktu. Az-zakah al-mu Aish al-murad az-zakah Anda Abdullah dari Candi eh, saya dari Jombang Ubed dari Sampung eh, berikutnya dari mana dari Ngancar Nganjuk belakangnya Ayah Hafid Az-Zakah di maksudnya apa ini? Bukannya Muhammad ya, butuh pertanyaan. Zakat yang sunnah apa yang fardu? Yang fardu. Ma mana sedekah? <clears throat> Eh sedekah. Ya Saif. <clears throat> As-sadaqah ada Eh Abdullah. badal mal al mustad taqarruban ila Allah. Baik. Nah, berikutnya <coughs> Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Quran itu sebagai hujah bagi dirimu atau hujah atas dirimu. Dan telah lewat bagaimana Al-Qur'an sebagai hujah. Ya, tentunya dengan nasihat Sering hadis Tamim dari Al-Qur'an Al hujjatun laka yang akan bisa menjadi hujjah dengan kita bagi kita adalah bi zabbihi yaitu dengan membelanya membela Quran itu sendiri itu yang pertama bi zabbil Quran atau bi zabbihi tatkala ada penyelewengan-penyelewengan jadi misalnya Quran dirusak sebagaimana orang-orang Syiah kita pun belanya. Nah. Atau dipalingkan dari makna yang tidak sebenarnya. Allah misalnya tangan Allah diartikan kekuasaan Allah. Nah, kita pun membelanya. Nah, bidzabbi hanya anil Quran. Demikian pula bimtisali awamirihi melaksanakan perintah-perintahnya Diperhatikan berarti kan Anas nulis nanti nulis Nanti nanti nggak usah lama melaksanakan perintah-perintahnya wa aidan bistinabi nawahi menjauh dari larangan-larangannya. Jadi misalnya Al-Qur'an disebutkan situ wa aqimus shalah. Kita melaksanakan salat, lakukan salat, kita melaksanakan salat. Wa bil walidaini ihsana. Nah, kita berbuat baik kepada orang tua. Al-Qur'an menyebutkan aufu bil uqud. Nah, penuhi janji, kita memenuhi janji. Demikian pula menjauhkan dari larangan larangannya Al-Qur'an menyatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Kita pun tidak berusaha untuk membunuh diri kita sendiri dengan cara mungkin merokok, dengan cara bunuh diri. Nah, dengan pisau ataupun yang lain, dengan cara minum racun dan juga yang lain. Al-Qur'an menyatakan wala tanqusul mikyal mizan. Jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Kita pun tidak berupaya untuk mengurangi karena menjauh dari larangan Al-Qur'an. Wa'lan bi tasdiqi khabarihi membenarkan khabar-khabarnya membenarkan khabar dari Al-Qur'an misalnya Al-Qari'ah atau Al-Qari'ah wa ma adraka Al-Qari'ah yauma yakunu nasu kal farashil mabus tanda tanya hari kiamat kita pun membenarkan. Jangan sampai kita mendustakannya. Bitasdik, nah, bitasdikihi, bitasdik khabarihi. Tentunya tidak boleh bagi kita untuk ragu tentang datangnya hari kiamat. Wa dan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadzibah. Kejadian tidak bisa didustakan. khawatir rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Jadi kalau bumi sudah bagaimana di dihancurkan, digoncangkan. Nah, dan seterusnya dari surah Al-Waqiah dan juga juga di surah Al-Ghasyiyah tentang adab kubur. Kita juga membenarkannya. Nah, walan bi imanihi dengan mengimaninya. Tasdik beda dengan beriman. Kemudian ya misalnya kita berikan contoh Al-Qur'an menyebutkan aqimus shalah wa atuz zakah. Di sini ada dua orang. Man yuqimus shalah barang siapa yang melakukan salat bagaimana keadaannya? Al-Qur'an hujjatun lah atau hujjatun alaihi? Hujjatun lah. Karena dia melakukan salat maka itu bisa menjadi hujah bagi dirinya nanti yang kiamah. Kami telah melakukan sholat misalnya. Akan tapi kalau dia tidak melakukan sholat, wa man lam yukim as-salah, yukim as-salah, Al-Qur'anu hujjatun alaih. Yang menjadi hujah atas dirinya. Artinya nanti pada yang kiamah akan mendapat kecelakaan karena tidak melakukan sholat. Ayat berikutnya dari wa atuz zakat. Siapa yang melakukan zakat membayar zakat maka Al-Qur'anu hujjatun ish lah aw lah bagi yang tidak membayar zakat bagaimana Al-Qur'an hujjatun Nah, kalau kalian nah misalnya ya, engkau melakukan salat berarti Al-Qur'an hujjatun laka tidak melakukan salat bagaimana Al-Qur'an hujjatun alaik. Bisa difahami tidak ini? Bisa difahami tidak? Al-Qur'an menyatakan wala tangkusul mikyal mizan. Jangan kalian mengurangi tekanan timbangan. Bagi yang tidak mengurangi tekanan timbangan, ini Al-Qur'an hujjatun lah aw alaih. Hah? Al-Qur'an hujjatun lah bagi yang mengurangi takaran timbangan bagaimana? Al-Qur'an hujjatun alai. Pokoknya yang menyelisihi yang menyelisihi itu menjadi alai. Tapi kalau menerapkan dalam Al-Qur'an berarti Al-Qur'an hujjatun lah. Nah. Kulun nas yagdu. Masing-masing manusia yagdu. Ayus bihu wa walakin Walakinnahum laisu bisawa jadi masing-masing manusia yaitu bagaimana pergi di pagi hari ataupun di sore hari. Ini sekedar perumpamaan. Sekedar perumpamaan. Namun di antara manusia berbeda-beda. Di antara manusia berbeda-beda. Fabai'un nafsah. Lalu orang tersebut menjual dirinya apa pengertian haba'un nasah? baik itu sesuai dengan zahir. Itu menjual dirinya. Ya annahu ahlaka nafsah atau kallafa nafsah. Ini yang paling tepat itu kallafa nafsah. Faman kallafa nafsah jadi berusaha untuk baik dirinya faman kallafa nafsah bil amal jadi kalau seorang itu mau bani dirinya dengan amalan at'aba nafsah faba'aha maka dia pun meletihkan dirinya akhirnya apa menjadikan nah dia itu menjual dirinya menjual dirinya Allah berfirman wa minan nasi may yashri nafsahu bitiwa mardatillah. Wa minan nasi may yashri. Dan di antara manusia yashri diartikan baik menjual dirinya. Nafsi wa minan nasi may yashri nafsahu ibtiwa mardatillah. Untuk mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtiwa mardatillah. Maka barang, barang siapa yang melakukan ketaatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal amalan maka itulah yang bisa menjual dirinya famu famu'tikuha nah bagaimana di sini orang yang mu'tikuha membebaskan dirinya saya menyebutkan secara zahir situ membebaskan dirinya. Naam. Min azabillah ad-dunyawi wa ukhrawi. Dari azab dunia dan akhirah bi ta'atillah wa ta'ati rasulih. Dengan cara menaati Allah dan menaati Rasulnya Maka dirinya terbebas Dari adab dunia dan azab akhirah dikarenakan dia menaati Allah dan menaati Rasulnya. Nah, berdiri, berdiri, main-main berdiri. Hmm, berdiri. Diperhatikan. Famuhlikuha bagaimana? Yaitu membinasakan Eh, yurid nafsaha li azabillah subhanahu wa ta'ala ad-dunyawi wal ukhrawi yurid nafsaha li azabillah atau oh, yurid nafsah nam yurid nafsah li azabillah menjerumuskan dirinya kepada azab Allah ad-dunyawi wal ukhrawi bimaksiatillah wa maksiati rasulihi yaitu dengan bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada rasulnya Ah ini pengertian famu'tikuha au mubikuha. Mu'tikuha dan menyelamatkan dirinya. Nah, dari azab Allah dunia akhirat dengan cara menaati Allah dan Rasulnya. Adapun yang binasakannya muhlikuha yaitu menjerumuskan dirinya kepada azab Allah di dunia ataupun di akhirat dengan cara menaati Allah dan menaati Rasulnya. Dari sini selesai pembahasan hadis yang disebutkan nah pada pagi hari ini. Dan di merojah dan insyaallah subhanahu besok kita akan masuk pada hadis berikutnya. Dan perhatikan ditulis fawaid-fawaidnya. Nanti kalau kalian mengajar, ya tinggal buka pelajaran, eh, buka daftar, kemudian ditambah dengan uh, eh, merojah dari buku-buku yang lainnya sehingga wasnya semakin kuat eh, dan semakin banyak. Tapi bilang